Ma'asyiral ulama al-fudala, ma'asyiral asatida al bapak-bapak, ibu-ibu jamaah pengajian tafsir yang dirahmati oleh Allah. Alhamdulillah pada malam hari ini kita melanjutkan pengajian yang sebelumnya yaitu membaca surat Al-Haqqah pada nomor ayat 13 di dalam buku Departemen Agama atau terjemahan Departemen Agama diberi judul peristiwa-peristiwa di waktu terjadinya hari kiamat. Hari kiamat itu wajib diimani oleh umat Islam. Siapa orang yang tidak yakin dengan datangnya hari kiamat Itu termasuk sudah keluar dari agama Islam alias murtad Jadi kalau ada orang mengaku Islam Tapi tidak percaya dengan adanya hari kiamat Maka orang tersebut otomatis hukumnya murtad alias keluar dari agama Islam Karena keyakinan terhadap hari kiamat itu termasuk dari rukun iman. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. idza nufikha fis-sur nafkhatu wahidah. Maka apabila sangkakala ditiup dengan sekali tiupan, jadi besok itu ada dua kali tiupan dari malaikat Israfil. Pertama tiupan Tiupan yang pertama adalah tiupan untuk menghancurkan seluruh alam semesta. Tiupan pertama ini. Ya, gimana bunyinya ya nggak tahu ya, dedet atau gimana nggak tahu ya. Yang penting malaikat Israfil itu diperintahkan oleh Allah untuk meniup trompet yang pertama kali, maka bila mana malaikat Israfil itu sudah meniup yang pertama kali, disitulah terjadi hari kiamat. Hari kiamat itu gambarannya, gambarannya ini. Kalau misalnya ini kita beli bola, bola sepak itu loh, sepak bola anak-anak itu, ya Ya besarnya semacam itu. Kebetulan di lapisan luar bola ini banyak semut-semut yang rentep ya mungkin karena gula eh, bolanya diwur-wuri gula gitu mungkin ya. Ya. Akhirnya banyak semut yang ada di situ. Begitu bola ini kita pegang, ya kan kita kena semut itu. Biasanya kita apa kan? Kita lemparkan karena kita takut digigit semut, apalagi kalau semutnya merah. Nah, kadang-kadang nggak sadar kita banting itu bola. Tak banting. Ya, kalau bola dibanting ya mendal biasa. Tapi yang jadi pertanyaan, semut yang nempel di bola itu gimana itu kira-kira? Ya pergi kemana-mana. Kata orang Jawa kocar kacir, ya Ya barangkali semacam itu gambarannya hari kiamat itu gampangnya itu ya. Itu gambaran kecil. Kita ini ibarat semut-semut yang menempel di muka bumi. Kemudian orang yang melempar itu ibarat malaikat yang ditugaskan oleh Allah untuk menggoncang bumi dengan trompetnya sekali dan sekali lempar itu nanti ada ayat apa dukatan wahida Lanjutannya wa umilatil ardu wal jibalu fadakkata dakkatan wahida. Artinya dan diangkatlah bumi dan gunung-gunung lalu dibenturkan keduanya cuma sekali benturan. Kalau saya gambarkan tadi kita ini adalah semut-semut yang menempel di mana? Di bola Kemudian bola tersebut dibanting sekali bantingan. Apalagi kalau yang banting tangannya kekar. Dibanting sekali. Kira-kira semut-semut yang menempel di bola ini kemana itu? Akan terbangan, tidak karu-karuan juga. Itulah atau gambaran paling gampang semacam itu besok kejadian dari kiamat. Ya mudah-mudahan kita diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itu dikatakan di dalam keterangan hadis-hadis Nabi Muhammad saw alaihi wasallam. Sebenarnya orang atau kelompok kaum yang paling jelek itu nasibnya adalah kaum yang menangi mendapati datangnya hari kiamat. Mending kita-kita ini mudah-mudahan tidak menang hari kiamat. Ya. Sesuai dengan sunnah yang uh, terjadi pada umat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, maka rata-rata usia umat Nabi Muhammad itu adalah kanan kiri 63 64 mayoritas ya antara 70 ya paling tuanya 80 90 yang 100 sudah jarang ya dah Walaupun ada yang mungkin satu dua. Saya pernah baca di berita ada orang di negeri Cina sana usianya itu sekitar 120 sekian. Itu masih ada dan orangnya masih kuat jalan. Itu pernah saya baca dan masuk jenis book Yaitunya apa? rekor dunia umur terpanjang. Tapi ya sudah Walaupun sak kuat-kuatnya Allah SWT berfirman, Waman man amir nunakkishu fil khalq." Siapa orang yang kami Allah memanjangkan usianya, nunak nunakkishu pasti kami Allah akan menguranginya fil khalq dalam kekuatan jismianya. Jadi jangan harap orang tambah tua tambah kuat, nggak ada ceritanya. Orang tambah tambah tua tambah rapuh. Ya, ini kalau adik-adik atau para santri ini yang usia 20 tahun, 18 tahun, suruh lari. Bal-balan lah, kerja bola, gue ya masih sehat. Tapi kalau sudah usianya 45, 46, ya bisa lari. Tapi jangankan satu jam, seberapa jam sudah ngos-ngosan. Gimana kalau usianya misalnya 58 misalnya, suruh lari. Ya tambah sudah tidak kuat apa-apa. Gimana kalau 70 suruh lari? Ya meretelin gitu ya. Waman nu'ammirhu nunakkisu fil siapa orang yang kami panjangkan umurnya maka pasti akan kami kurangi kekuatannya kata Allah Subhanahu wa taala. Kembali lagi Manusia yang paling nasibnya buruk adalah manusia yang menangi, mendapati, melihat kejadian hari kiamat. Karena dia akan seakan-akan dibanting dari itu loh. Dia adalah seekor semut yang menempel di bola, kemudian dibanting oleh pemiliknya atau ditendang sekeras-kerasnya. Itu kalau tidak nabrak ya masih mending. Nah ini di sini dikatakan pada kata dagatan wahida. Maka antara bumi atau dengan gunung-gunung sudah loncat dari tempatnya. Subhanallah bertabrakan lagi. Gunung dengan bumi bertabrakan. Gimana itu rasanya? Ya ibarat tadi itu bola ada semutnya. Kalau ditendang gitu dok mungkin masih bisa pegangan semutnya ya. Tapi kalau kecendang ke dinding yang keras, mendal, ya sudahlah, nggak bisa dibayangkan. Ya, semacam itu gambarannya atau salah satu gambaran kejadian hari kiamat. Fa'idha fi suri nafkatu wahida wa humilatil ardu wal jibalu fadukkata dakkatan maka apabila sangkakala ditiup, sekali tiupan dan diangkatlah bumi dan gunung-gunung lalu dibenturkan keduanya dengan sekali benturan. Itu kalau sekali benturan. Padahal dalam ayat-ayat yang lain, dalam hadis-hadis Nabi saw diterangkan, kalau sudah datang hari kiamat, itu bintang gemintang yang ada di langit planet-planet yang ada di langit. Nah itu pada jatuh. Bertabrakan dengan bumi. Kalau gunungnya lepas, kemudian bertabrakan dengan bumi, itu kan gempa sudah. Ya, jangankan gunungnya lepas, gunung, gunung meledak atau meletus, gunung gelut meletus. Malang sini gimana? Ada gempa ya, terasa gem, gempa. Itu baru satu. Ya naudzubillah mudah-mudahan tidak terjadi ya. Mudah-mudahan tidak terjadi bersama-sama ini. Ini kalau misalnya Malang ya, ada Semeru, ada Arjuno, ada apa lagi? Ada Bromo, ada Gunung Kelut, ya. lagi itu? Masih banyak ya. Kalau misalnya ini meletus bersama-sama, apa yang terjadi rumah kita ini? Wah, ambrol kak karu-karuan. Ya kan? Itu baru wilayah sekitar Malang. Gimana kalau wilayah itu se-Indonesia bersama-sama di hari yang sama di ditiup sangkakala. Kemudian gunung gemunungnya itu pada meletus. Gak bisa bayangkan. Ya ada satu Indo masyarakatnya kebingungan. Itu baru Indo Indonesia. Kalau seluruh dunia, gunung-gunung yang ada seluruh dunia pada meletus, itulah dekat dengan kia. Baru meledos ini belum bertabrakan loh ini. Dalam keterangan bahwasanya di saat itu saat kiamat bahwasanya matahari itu jatuh bertabrakan dengan bumi. Matahari bertabrakan dengan bumi. Bulan bertabrakan dengan bintang dan jatuh. Meteor-meteor juga pada nyungsep di bumi. Waduh, tidak bisa dibayangkan Pak. Saat itu takutnya gimana ya? Rasa takutnya gimana ya? Ya kita Alhamdulillah di Singosari nggak sampai merasa ketakutan dengan kejadian meletusnya gunung kelut ya. Tapi kita melihat di televisi kan, ya dah. Ya di televisi gimana orang-orang sampai stres, sampai ini segala macam, ketakutan. Padahal satu gunung, ya. Fayauma ini waqa'atil waqi'ah. Maka pada hari itu terjadilah hari kiamat. Jadi malaikat Israfil meniup sangkakala pertama. Ya. Begitu ditiup, mungkin tet tet tet tet tet tet tet tet aduh gak kuat kita harus tahu seberapa besar sih malaikat itu gambarannya seberapa besar malaikat di dalam hadis rawahu Abu Dawud udinali an muhaddithakum an malakin min malaikatillah ta'ala Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda Aku diizinkan untuk menceritakan kepada kalian, wahai para sahabat, tentang seorang malaikat di kalangan para malaikat-malaikat ciptaan Allah. Min malaikatil arsy, termasuk dari malaikat yang diperintahkan untuk menjaga arsy. Annama baina syahmati udunihi ila atikihi masirota ati amin. Jarak besarnya antara telinganya malaikat antara telinga malaikat dengan atikihi ya boleh bunda atau lengan gitu ya dilalui dengan jalan itu mencapai 700 700 tahun perjalanan. Kita berjalan 700 tahun perjalanan itu baru sampai Gimana besarnya Pak? Besar nggak malaikat itu? Saya pernah juga membaca hadis. Itu ya malaikat berjenis-jenis, artinya banyak malaikat tidak satu ya. Kalau seorang malaikat itu nah, diriwayatkan malaikat itu sebagian dari mereka mempunyai sayap seperti tangan gitu. Mengepakkan sayapnya atau membentangkan sayapnya. Kemudian kita naik kuda di bawahnya naungan sayapnya malaikat. Dari ujung atau bayangan ketiak sampai ke ujung jari dengan naik kuda yang sangat cepat membutuhkan waktu 500 tahun perjalanan. Itu besarnya malah ikan. Karena itu kalau bumi dipegang oleh seorang malaikat itu ibarat kita orang dewasa, ya bapak-bapak ini orang dewasa yang tangannya sudah cukup besar itu memegang sebuah kelereng kelerengnya itu bunyi dan kita manusia sama merentep atau menempel di kelereng-kelereng itu sebuah kelereng kita ini berada kalau tadi bola masih bisa digambarkan semut tapi kalau kelereng isinya apa itu dengan sejumlah banyaknya kita semuanya ini Seluruh dunia menempel pada apa? Sebuah kelereng yang kelereng tersebut kalau ditaruh di telapak tangannya malaikat, anggap saja malaikatnya itu sebesar kita, lah bumi dengan seisinya itu hanya sebesar kelereng. Kalau kelereng dibanting, ya sudah kiamat kedua Itu gambarannya. Suatu saat Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam ditanya, Ya Rasulullah, mata sah. Wahai Rasulullah, kapan terjadi hari kiamat? Ditanya. Gambarannya kan luar biasa tadi hari kiamatnya. Oleh Nabi dijawab demikian. Kamu tanya itu kamu sudah siap tidak ketemu hari kiamat? Sudah siap ibadahmu, sudah siap kamu bertemu Allah, khususnya bertemu hari kiamat yang demikian itu. Jadi tidak diberitahu kapannya, justru ditanya sudah siap apa belum? Gimana ibu-ibu kalau ditanya sudah siap kedatangan kiamat? Sudah bu? Belum siap ya? Padahal sudah sepuh ya. Baik, saya lanjutkan. Wa syaqqatis sama'u fayya yawma idhin wahiyah dan terbelahlah langit karena pada hari itu langit menjadi lemah. Kalau kita belajar ini bapak-bapak yang pernah belajar di sekolah-sekolah atau membaca atau juga melihat berita-berita bahwasanya uh, bumi ini kan dilapisi oleh ozon ya dan juga ya, apa? Gra Gra gravitasi bumi. Wah, ibu lebih pinter. Berarti bukan orang desa ibu-ibu, ini orang kota. Ya. Alhamdulillah. Tapi yang jelas bumi ini kan dilapisi kan ada lapisan-lapisan bumi yang benda-benda langit itu tidak mudah untuk masuk ke bumi. Andai kata tidak ada lapisan itu, semua planet-planet itu akan tersedot ke bumi dan jatuh. Waktu nggak hidup kita pak, nggak bisa dodolan. Ibu-ibu mau ke pasar kejatuhan meteor, habis bu, dagangannya. Ya, kenapa? Kok nggak bisa jatuh ke bumi? Ya karena oleh Allah SWT diberi penguat. Yang tak apa saja namanya itu yang saya tahu namanya ozon, apalagi? Hah? Ya banyaklah saya nggak tahu ilmu-ilmu semacam itu. Tapi intinya bahwa bumi ini dilapisi oleh lapisan yang kuat. Tapi di saat kiamat itu lapisan yang kuat itu tatkala ditiup trompet sangkakala langsung melemah. Sehingga langit ibaratnya terpecah dan benda-benda langit pada berjatuhan. Gimana yang rasanya? Bisa bayangkan Pak? Katanya orang wis tiba ketiban ondo. Ya dah, jatuh itu sakit ketiban ondo tambah loroan maneh. Tambah sakit. Ya tadi itu orang ibaratnya itu semut yang menempel di bola. Kemudian semut semutnya ikut dibanting dengan bolanya. Begitu bolanya ini sampai di tanah, semutnya kocar kacir, lemarinya ambruk. Ya, niba nibola, gimana itu? bingungnya gimana kalau kita jadi semutnya? Itu kalau satu lemari. Kalau sak rumah-rumahnya ambruk. Ya sudahlah haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Wal malaku ala arja'iha Wayahmilu arsya rabbika fauqahum yawma idzin thamaniyah. Dan malaikat-malaikat berada di penjuru-penjuru langit. Tatkala malaikat Israfil diperintahkan untuk meniup sangkakala, maka para malaikat-malaikat yang lain itu pada minggir mencari ujung langit yang tidak jatuh Ya. Yang tidak lubang Jadi menggir semuanya. Menyelamatkan diri sendiri. Kenapa? Karena para malaikatnya itu takut juga dengan kejadian kiamat ini. Para malaikat itu takut. Besarnya seberapa Jadi malaikat sangat luar biasa besarnya. Mungkin gambarannya, gambarannya itu kalau malaikat dengan wujud aslinya itu kakinya menempel di bumi, maka kepalanya itu sundul langit. Itu seorang malah tiga besarnya semacam itu. Loh, yang sebesar itu takut dengan kejadian kiamat. Apalagi kita-kita sebesar apa kita-kita ini? Yang jadi masalah Nuan sewu ibu-ibu saya kemendel. Pura-pura berani manusia Dikasih tahu di dalam Al-Quran maupun hadis, eh manusia jangan kamu berbuat maksiat. Kalau kamu berbuat maksiat, nanti kalau disiksa, lihat itu hari kiamat. Takut apa tidak kamu? Takut, tapi tetap maksiatnya jalan. Coba ibu-ibu misalnya, nun sewu bu, kalau ada dikasih tahu oleh hadis atau Quran, misalnya isinya ibu-ibu, sebagai orang ibu-ibu jangan banyak rasan-rasan ya, jangan banyak ngerumpi. Tapi kalau sebabnya kalau ngerumpi itu kalau Allah murka dan besok menangi hari kiamat, tidak bisa berbuat apa-apa itu, pasti akan hancur berkeping-keping. Kira-kira pulang ketemu temannya masih grupi apa enggak? Itu manusia. Itu manusia, Tidak takut. Malaikat itu takut. Jadi wong Jawa kemen kementu. Ibu-ibu, bapak-bapak gimana bapak-bapak? Sami Pak, ya? Padha karo wedine iki ya. Jadi ono istilah saya ki STMJ apa STMJ salat terus STMJ maksiat jalan. Salat terus, alhamdulillah salatnya terus maksiat jalan. Maksudnya ngeten, yo mari ono panggilan misalnya zuhur, ya Allahu Akbar, Allahu Akbar. Podho nang ini, musola, Yo api nanggen musola api sholat, Barang wis mari sholat metu ana tanggane adu PT. Aku meloja cak adu PT, Pak. meloja cak adu PT, melo adu PT. siap enggak? Wedi wis pangeran ndak? Mboten wedi. Wedi gak disopo dulure, wedi gak disopo koncone. Lah koncoku kabeh adu PT. Timbangane aku gak disapa, mending aku tak melo adu PT. Lah haula wala quwata illa billah. Jarine agamanya STMJ ya nih ya. apa STMJ S sholat T terus masih jalan Bisa alhamdulillah lah solat T ya. Alhamdulillah ana salate. Timbangane gak salat. Wis gak salat aduh petik maneh. Eh, lanjut ya. Yauma idin tu'raduna la takhfa minkum khafiyah. Pada hari itu kamu itu kalian hei umat manusia dihadapkan kepada Tuhanmu yaitu dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Tiada satupun dari keadaanmu yang tersembunyi bagi Allah. Maksudnya bahwa hari itu, hari kiamat itu adalah hari perhitungan. Sedikit apapun yang dikerjakan oleh kalian wahai umat manusia, maka Allah pasti tahu dan tidak pernah luput. Biasanya lek sing diceritakno kan maksiat-maksiat sing ya. Ibu-ibu ngrasani bareng-bareng Bapak-bapak, rumang ya waduh pete, bapak-bapak tukaran iki rebutan tanah bisa nggih. Ana sing rebutan tanah, Pak? beo no ya. Rebutan omah, rebutan warisan, rebutan apa nih Rebutan sertifikat. Ibu-ibu, Nah, ibu buat rebutan ngoten Bu. mentet, ya. mentet dua. Itu sing dihitung, sing keto. Padahal yang gak kelihatan itu banyak maksiat-maksiat kita. Kita lakukan sendiri di dalam kamar misalnya, kita tidak tahu. Meneng dewean, nggak ada temennya. Tapi hati ini benci kepada fulan bin fulan yang tanpa alasan syariat tanpa alasan syariat. Gara-gara sandalnya didek. Jadi ini kok sandalnya diidek ya. Waduh, ngambek ngambul, gak nyopo baik dulu meneng. Di kamar diem tapi nyimpen dendam. Itu pekerjaan yang di dalam hati kita tidak tahu Allah Maha tahu. Dan dari kiamat itulah dimintai pertanggungjawaban. Ono opo? Ada apa kamu kok sakit hati sama kawan Wong gara-gara keinjek sandal jepit ya. Iya lek bengkiak ya, loro jadi. Wong sandal jepit ya. Tapi ngide motone mbek melotot ya. Megel ya. Ya jadi melotot wong kelilipan gale melotot. Eh itu pekerjaan-pekerjaan amalia-amalia yang tidak kelihatan tapi tetap dimintai pertanggung jawaban. Jauh sembarangan menang ke dunia turun tentu menang ke akhirat. Ini sekedar pengalaman. Ini bapak-bapak banyak petani. Ya. Kata. Bu, bapak petani kata. Ya. Hati-hati loh, rebutan kali. Hati-hati. Rebutan apa? kali kayak ngileni sawai hati-hati banyak masalah gara-gara rebutan kali ya apa biasanya itu Si ngalir lorono siji ngalir norono, gak mau gak terima tapi tangga iku iso gak terima tapi ibu-ibu gak melo-melo kan mboten melo-melo Bu ya gak melo nang kali tapi melo nyemangati Pak ya apa Pak mau sampean kalah mbek nol Pak hati-hati ibu nih Menang aja nih, kayak pawon. Sama tak masak no, asalkan sama menang no ini. Sama tembok sebelah kono. Oh lah, kalau Ibrahim gitu. Saya lanjutkan. Wa amma man utiya kitabahu biyaminihi fayaqulu ha'umu qara'u kitabiyah Adapun orang-orang yang di hari kiamat itu kelak diberikan padanya kitabnya alias catatan hidupnya itu dari sebelah kanannya. Maka dia berkata, ambillah, bacalah kitabku ini alias dia senang. Dia menerima dengan kanannya, dia sampaikan. Pokoknya yang kanan-kanan ini yang baik. Jadi setiap ibu-ibu, bapak-bapak, saya juga yang nggak hadir ini sudah ada catatannya. Jangan dikira lalai. Enggak, semuanya apa saja kita kerjakan mulai pagi. Misalnya hari ini misal. Mulai subuh atau sebelum subuh bangun. Lek tangi sak durunge subuh. Lek tangi Maria dan setengah-setengah enam. Wassalamualaikum dicatat setengah enam di nopo. Dino ahad setengah enam. Tangi Mari tangi cek grelot Cek tala, bu eh, aku cek kesel, bu eh. Barang sholat, sholatnya ini jam bu, setengah api itu. Salli fardu subhi rak'ataini mustaqbilal qiblati kawanan lillahi ta'ala. Oh, dicatet. Kawanan nih. Catet. Pokoknya apa ya? ibu-ibu itu gak salah, tapi menurut Allah SWT salah. Ya tetap dicatat salah. saya sewu, eh misalnya misalnya ibu-ibu ke oma. Ena masjid ya kudungan alhamdulillah berukut api. Tapi wong ge omahe dewe-dewe jadi wis lah tak bukane ongkep. Rambutnya dibuka ongkep, barang katanya nyapu ya. Saya tak nyapu, nyapu ke jeruk. Kurang titik latare dorong disapu, metu disapu, lali kudungnya gak digawe. Padahal koyoke biasa-biasa eh wong kampung kabeh sak ngono. Kabeh ku wong kampung ngono. Nggih. Dikira gak dosa. Dikira gak dosa. Dosa sak kampung dosa. Kampung wong masih wong 3000 gak kudukan kabeh iku titik. Jumlahnya titik dihitung dari mulai Nabi Adam sampai besok hari kiamat jumlahnya menungso akeh sing maksiat wong sak kampung jumlahnya wong sewu gak kudungan kape nyapu pelataran besok berusaha dengan Allah SWT jadi bapak kapok awan ah, yo wong wedok lho sampean menengahi sama sing duwe bojo jadi ini, kenapa kan rabi mbek wong wedok itu? Gak kan urus. rambutnya, kan aurat kon ketok ketok no. Hati-hati kon. debi. Allah SWT akan semuanya dicatat. Jadi bodoh. Bapak Bapaknya salah, bapak bapaknya maksiat didorong sampai ibu e, ya ibu e maksiat dijarno sampai bapak e. Kalau wis STMJ temenan wis ya. Wake maksiat yang dicatet mbek Gusti Allah itu wake. Terus wa amma man kita kitabahu bi ini bagi siapa saja yang kebetulan menerima catatannya itu di sebelah kanannya fayaquluha kita kitabiyah maka dia akan mengatakan ambillah bacalah kitabku ini karena bangga kitabnya bagus Misalnya sak kampung ini ahli maksiat. anak wong siji. Wis aku tidak melo maksiat, masuk sak kampung maksiat, biarkan saja aku tidak ikut maksiat. Dia senang zikir kepada Allah, dia minta tobat kepada Allah. Direngakkan akan nggih? Nah, orang yang baik di kalangan orang-orang ahli maksiat ini adalah orang yang sangat istimewa, maka orang-orang semacam itulah biasanya yang akan mendapatkan catatan baik. Dikatakan dalam sebuah keterangan, Afdalu dzikri adzikru bainal ghafilin. Sebaik-baik zikir itu adalah seorang yang zikir di sekelilingnya adalah orang yang lupa kepada Allah. Maka tatkala orang sak kampung maksiat kabeh, sak kampung wong wedok, maaf-maaf aurate kebuka kabeh, ana wong siji sing tetep jaga aurate, maka orang ini yang satu ini bakalan besok mendapatkan catatan dengan tangan kanannya atau dari sebagian kanan. Wong lanang sak kampung maksiat kabeh. Yo tukaran, yo rasa-rasan, yo rebutan. Ana wong siji ikhlas. Bab wis masih tanahku sak jengkal di cukup tonggoku tak no dak popo liwat ta wis besok aku jaluk ke akhirat. Diem dia. Ya terima. Pak, iku kali sampean iku njorok kueku, Nggih sampean pendet mboten napa-napa. Ikhlas. duh orang semacam demikian ini. Tatkala orang kampung yang berebut tanah, berebut ini, ini besok berhadapan dengan Allah. Dapatkan catatan dengan tangan kiri. Maka orang yang ikhlas mempersilahkan orang untuk memiliki hak miliknya demi untuk perdamaian. Maka dia akan mendapatkan catatannya dengan tangan kanan. Saya dulu pernah diceritani sama abah saya, seingat saya dulu. Saya masih muda, anak-anak lah gitu. Itu kalau tidak salah, ya, saya lama ini ceritanya kak lupa saya, tapi tapi ada ingat-ingat sedikit di daerah Tumpang itu ada seorang kiai juga namanya saya lupa. Kalau tidak salah malahan itu namanya ada imam-imam gitu, kiai imam siapa? Dulu saya masih muda ini lama ceritanya. Itu katanya begini ceritanya. Kiai ini punya sawah dan sering terjadi. Sudah mau panen itu diangkut sampai tonggone biasanya. Dicolong. Sudah di sawah ya misalnya oh, saya ini bukan orang petani jadi tidak ngerti saya anggap satu hektar kalau saya satu hektar tanah itu biasanya kalau padi dapat berapa Dapat berapa Pak Haji? 10 ton ya. Sebut aja 10 ton. 10 ton itu zakatnya 25 Jadi berapa ya? Berapa kilo? Berapa kintal? Gampangnya. 2 dua setengah persen itu berapa kintal kalau 10 ton? Dua ton setengah. Ya, dua ton setengah lah. Ya, saya ini ngerti VK tapi nggak pernah praktek soalnya nggak duit sawah ya jadi yo gak apal kan gitu walaupun ngerti VK nggak pernah praktek masalahnya nggak punya sawah jenengan mungkin pernah belajar VK sekedarnya tapi karena duit sawah praktek jadi apalan sampean kalau gitu, gulung ya nah begitu dan sering terjadi kalau sudah menguning itu sawahnya menguning Tiba-tiba seperempat dari sawahnya itu hilang, diangkut. Biasanya muridnya kiai ini, sebut saja kiai imam, saya lupa lama ini ceritanya. Itu biasanya lapor sama kiainya, Pak Kiai. Anu Pak Kiai, tadi kan saya disuruh untuk panen. Tapi seperempat dari sawahnya itu sudah nggak ada, Yai. Jadi ya ini, Alhamdulillah. Kata kiainya bilang apa? Alhamdulillah. Bingung muridnya. Pak Yai gimana sih? Ada muridnya, wong yang nyirami ini saya, biasanya yang jaga sawahnya saya. Wis kuning-kuning dipanen uang, dilapori kok malah bilang alhamdulillah. Kata yainya, "Iya le, iku kan zakat iku." Jadi zakatnya ini makanya aku sing ngeterno, alhamdulillah dijogo uang. Alhamdulillah, gak repot-repot. Timbangannya aku ngeterno. Tak joko ya tak bagi ya paling samono. Wong Gusti Allah sing ngatur ya wis lah alhamdulillah. Kira-kira ibunya kalau dengar gini gimana, Bu? Mureng-mureng. Bapak ini apa sih? gue bareng gak diurus, dicolong wong alhamdulillah. alhamdulillah. Ibuke no. Ya bapak-bapak, gue tebu ditebang wong. udah cuma <laughs> ya. Tapi kalau orang itu biasanya orang beriman, orang ini, alam semuanya itu adalah titipan. Allah ya sudahlah. Ya sudahlah. Ya mudah-mudahan kita bisa demikian. Itu bukan berarti saya demikian juga apa persis seperti ciptanya. Ya belum tentu juga ya. Tapi mudah-mudahan dengan mengingat ceritanya Kiai ini yang saya beri nama saja Kiai Imam. Saya lupa dulu karena masih kecil ya SMP kelas 1, kelas 2 itu dengar itu sebut saja namanya Kiai Imam. Tapi saya mengingat katanya itu daerahnya itu daerah mana? Ah, Tumpang lah sana. Tak tahu saya, mudah-mudahan mungkin ada bapak-bapak yang pernah mendengarkan dari kiai yang lain. Mudah-mudahan kalau saya salah bisa di, diralat gitu ya. Saya lanjutkan. ini Inni tuan anni mulakin hisabiyah. Sesungguhnya aku yakin bahwa sesungguhnya aku akan menemui hisab terhadap diriku fawa fi 'isyatir radiyah maka orang itu berada dalam kehidupan yang diridhoi fi jannatin aliyah dalam surga yang tinggi kutufuha daniyah buah-buahnya dekat alias gampang dipanen kulu washrabu hani'an bima aslaftum fil ayyamil khaliyah kepada mereka orang-orang yang ikhlas, orang-orang yang baik, orang-orang yang soleh itu yang mendapatkan catatannya dengan tangan kanannya atau dari samping kanannya yang mereka itu dijanjikan surga maka dikatakan makan dan minumlah dengan sedap disebabkan amal yang telah kamu kerjakan dari kebaikan-kebaikan pada hari yang telah lalu tatkala engkau hidup di dunia. Kita berharap kita datang ke tempat ini dicatat sebagai amal yang baik. Kalaupun sehari tadi mulai pagi ingatnya itu kerjaan dunia saja. Tapi kita di tempat ini ingat akhirat. Mudah-mudahan kalau tadi pekerjaan kita dicatat, kalaupun ada kesalahan misalnya, karena kita lupa kepada Allah dicatat satu. Tapi kita sekarang ini dicatat berlipat ganda. Karena itu mari pertama kita niat iktikaf di masjid ini. Monggo niat iktikaf, nawaitu monggo. Nawaitul iktikaf sunnatan lillahi taala. Sudah dapat pahalanya iktikaf. Kita hadir ngaji ini juga dapat pahalanya mengah mengaji dapat berapa? Dua. Oke, dapat dua minimal ganjaran etikaf dan ganjaran ngaji. Ngaji niat syiar agama. Pinten ganjarannya? Telu. Syiar agama. Bisa mengaji, mengerti ilmu agamanya Allah. Pinten nih Ustaz? Papa. Mau sak maknane. Pinten nih Pakai nih balik dihitung siji-siji nih. Silaturahim, kumpul, istimewa. Oke? Ganjaran pakai. Padahal setiap amalan satu ibadah itu nilainya sepuluh pahala. Pakai nih balik seneng ngaji ya. Nek seneng ngaji. Tapi biasanya seneng turu wopo, ya gak gelap teko mulai lebih seneng tidur lebih senang tidur jadi gak datang. Tapi kalau seneng ngaji ini banyak pahalanya. Ya mudah-mudahan untuk berikutnya kita lebih senang mengaji karena paling tidak menjadi filter bagi kehidupan kita yang seharian penuh mencari dunia. Seharian penuh yang dipikirkan urusan perut, urusan hidup, urusan rumah, urusan anak, urusan harta. Padahal Allah SWT juga berfirman dalam ayat yang lain, Innama amwalukum wa auladukum fitnah. Sesungguhnya amwalukum harta kalian wa auladukum dan anak-anak kalian itu fitnah. Bisa menyebabkan fitnah alias fitnah akhirat. Kalau kita tidak bisa mengatur kehidupan harta kita, dan juga anak-anak kita. Bapak-bapak takoni nanti nanti kemana nyebut gay, gae opo nguripi anak. Terus sholatnya lupa, itu berarti fitnah anaknya. Fitnah apa? Fitnah untuk disiksa oleh Allah SWT di akhirat. Sama gak percaya anak ini fitnah. Bahkan fitnah-fitnah dunia ini loh, fitnah sih biasa, fitnah-fitnahan ini loh. anak ini. Ini sering terjadi kadang-kadang. Wong anak itu kan dicintai ya. Antar ibu tukaran, antar bapak tukaran. Anak podo-podo SD kelas 6 layangan sambitan sing siji kalah. Barang ngono ngomong nang bapak, eh, "Pak, aku diakali, Pak." Sopo sing ngakali le? Kuwi ku kanca kula, tak kaploke, eh, kaplok ceplak. Bapak sing kono tukaran metu. Apa ana kon kaplok? Ceplak tukaran. dukuan teman-teman bapak. E. Nggih. Yeah jenenge gara-gara anak terjadi pertengkaran padahal urusan sepe ibu-ibu nggak ngerti. nggih boten goro coba anake ngoro-ngoro cewir mbek tanggane anake nakal nyolong pencet lo nyolong kan nyolong salah boten dicewer lo, kono aja nyolong jalu tak kei para kerumuh. Bu, wong kula njukuk sijil pencet pentel. Cuwili, cuewer kula. Sopo sing nyewer? Tak baranane nang omahe tak labrake. Lah ini biasanya terjadi. Nggih, Bu. Itulah dikatakan innama abwalukum wa uladukum fitnah dan anak-anak kalian kadang-kadang juga jadi fitnah. Penyebab fitnah. Belum harta, kalau harta tadi sudah jelas. Kadang-kadang harta itu menyebabkan terjadinya fitnah. Itu fitnah dunia, apalagi fitnah akhir. akhirat. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah, pelajaran hari ini saya kira sudah cukup. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Monggo kita semuanya lebih mempertebal ibadah kita, keimanan kita kepada Allah, ibadah kita, rajin kita ini soal apa? Solat rajin zakat, rajin puasa, pokoknya ibadah-ibadah kita pertebal dan juga hadir-hadir majelis taklim, ya, zikir kepada Allah, saling memaafkan, wis, yang penting jembar atine, jembar rezekine itu yang kita harap dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan uh, apa yang kita lakukan hari ini mendapatkan pahala yang berlipat ganda Dan saya kurang lebih demikian hadza lafu minkum Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.